Diharapkan untuk memenuhi tempat yang masih kosong di depan. Barakallahu fikum. <clears throat> Alhamdulillah kita senantiasa selalu <clears throat> bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Demi Allah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sungguh tidak terhingga. Tidak akan mampu kita membalasnya dengan sebesar seindah apapun ungkapan kalimat syukur yang kita ucapkan. Yang mampu kita lakukan hanyalah selalu bersyukur kepadanya dan mengakui segala kekurangan-kekurangan kita. Semoga ini semua menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat-nikmatnya tersebut pada diri kita semua. Barakallahu fikum. <clears throat> Tidak ragu lagi Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibb wa la yu'til imana illa man yuhibbu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan urusan dunia kepada siapa saja yang dicintai maupun tidak dicintainya. Tapi untuk urusan iman Allah tidak berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Seorang muslim dapat hidayah untuk masuk Islam. Ini adalah hidayah terindah dalam hidupnya di dalam Islam dia belajar sunnah. Dapat hidayah mengenal sunnah. Akhirnya dia mengikuti kajian-kajian sunnah. Dengarkan media-media sunnah. Ya, dengarkan radio suara Al-Iman. Sebentar lagi insya Allah semoga Allah mudahkan ada <clears throat> Al-Iman TV. Dengarkan Roja TV, Radio Roja. Subhanallah ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sebagai sebab untuk kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap di atas hidayah yang agung ini. Kita ketahui semua doa yang sering diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah banyak terjadi di sekitar kita. Dan terbukti banyak di antara kita yang juga termakan ikut-ikutan. Khususnya di zaman sekarang ketika informasi demikian mudah sampai di tangan kita. Dengan adanya media sosial dalam berbagai macam bentuknya. Yang dulu tidak kita ketahui sekarang gampang kita ketahui masalahnya pengetahuan yang sampai sangat-sangat tidak disaring. Tergantung dari siapa yang menyampaikan. Ini adalah perkara yang sangat ah, memprihatinkan ketika menimpa orang-orang yang sudah diberikan nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sudah belajar. Tapi kenapa dia gampang ikut arus? Kenapa dia tidak bertanya? Kenapa dia tidak meneliti kebenaran berita? Seolah-olah pembawa berita adalah orang-orang yang terpercaya semua sekelas rawi-rawinya Imam Bukhari dan Muslim. Ini salah satu di antara keburukan media sosial yang harus dihindari. Orang yang beriman apalagi orang yang faham Islam, itu menerapkan ilmu justru dalam kondisi-kondisi yang penuh fitnah seperti ini. Ketika ada berita, apalagi ini menyangkut urusan agama, menyangkut manhaj kita. Berapa kali terangkan dalam manhaj kita bahwa perbedaan ahlu sunnah wal jamaah dengan khawarij misalnya adalah yang berhubungan dengan ketaatan kepada pemerintah yang berhubungan dengan cara menasehati mereka, cara mengingkari kemungkaran. Bahkan dalam Al-Quran yang berhubungan dengan masalah berita, kita ketahui semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu suatu berita, datang kepadamu seseorang yang membawa berita, maka tabayyun, telitilah dahulu kebenaran berita tersebut, klarifikasi Berita yang benar saja kalau menimbulkan fitnah tidak boleh disebarkan. Berita yang benar. Apalagi kalau belum jelas kebenarannya. Antusibu kauman, nanti kamu akan bisa menimpakan keburukan satu kaum akibat dari kamu menerima berita ini sehingga setelah itu kamu akan menyesal dari apa yang telah kamu lakukan benarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami' cukuplah seseorang dikatakan berdusta kalau dia menceritakan semua yang didengarnya Kenapa dikatakan berdusta? Karena tidak semua yang kita dengar itu benar. Apalagi berita mungkin banyak bohongnya. Sampai pun dalam berita itu dipesankan Sampaikan ini kepada lima orang, kepada dua orang minimal, kepada sepuluh orang. Orang jahil menyuruh kita, kita kita sampaikan juga. Subhanallah. Kalau berita itu adalah ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas sahih, kita akan sebarkan dengan penuh semangat. Ayat Al-Quran saja dengan penafsiran yang salah, kita dilarang menyampaikannya, apalagi berita. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang menyebabkan banyak timbulnya fitnah. Ketika kita mudah mendengarkan berita, kita mudah ikut menyebarkan berita yang cukup orang yang melakukan ini dikatakan sebagai pendusta atau berdusta, apalagi itu jika menyangkut masalah-masalah besar yang menjadi sebab timbulnya fitnah. Sehingga ketika kita menyaksikan kejadian seperti ini, saya secara pribadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri. Apa yang kurang dari penjelasan masalah manhaj ahlu sunnah daripada dari para dai-dai sunnah? Apa yang kurang? Kejadian yang terjadi saat ini fitnah, tapi sebabnya permasalahan yang sepele. Dari dulu kita pelajari. Tidak ada yang berubah sampai sekarang. Tapi ternyata ketika penerapannya banyak orang-orang yang ketika menghadapi masalah bukan ilmu yang dipakai. Tapi yang dipakai adalah perasaannya, yang dipakai adalah sekedar pandangannya yang pendek, yang dipakai adalah ikut-ikut yang ramai. Subhanallah, dari dulu antum sudah terbiasa mengamalkan sunnah. Banyak orang-orang yang mencemooh, banyak orang-orang yang berbeda dengan anda. Kenapa anda lupa mempraktekkan hal ini dalam kondisi-kondisi fitnah? Ahlu sunnah wal jamaah sejak dulu kita ketahui bersama mereka disebut sebagai guroba. Orang-orang yang asing. Bukan karena asingnya, tingkah laku mereka Ya, bukan karena asing sekedar mereka itu beda dengan manusia yang lain, tapi asing karena mereka mempraktikkan kebaikan di saat-saat orang berpaling dari kebaikan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ulang-ulang di awal kajian kita, di awal kita mengenal dakwah sunnah. Innal Islama Islama al ghariban wasayyudu ghariban kama bada' fatubalil lil ghuraba sesungguhnya Islam itu Pertama kali datangnya asing. Karena orang-orang Arab terbiasa dengan penyembahan kepada selain Allah. Datang Islam yang menyuruh menyembah kepada Allah semata-mata. Dan nanti di akhir zaman akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah atau mendapatkan surga orang-orang yang asing tersebut. Di dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, dijelaskan mereka adalah unasun salihuna fi unasin su'in kathir. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang baik. Di tengah-tengah manusia yang buruk, yang banyak jumlahnya. Orang-orang yang mengikuti mereka lebih banyak daripada orang-orang yang Ah, orang-orang yang menyelisih mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mau mengikuti mereka. Ini takdir Allah. Tentang ahlu sunnah yang sedikit jumlahnya di akhir zaman. Makanya Imam Bukhari mengatakan fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Bersabarlah wahai ahlu sunnah, kalian jumlahnya paling sedikit. Kita tidak mengatakan, oh berarti dakwah itu tidak boleh banyak-banyak yang ikut. Tidak. Tapi Allah sudah menakdirkan orang yang mau berpegang sunnah di akhir zaman itu sedikit. Mereka asing. Antum tahu apa artinya asing? Asing karena dibandingkan dengan ahlu dunia mereka tidak ikut mengejar dunia seperti ahlu dunia mengejarnya. Dibandingkan dengan orang-orang yang punya semangat beragama, mereka tidak hanya semangat mengikuti, hanya mengikuti semangat, atau perasaan mereka dalam beragama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, punya semangat tapi tidak punya ilmu. Akhirnya mereka asing. Makanya mereka asing dalam segala hal karena mereka selalu berpegang teguh dengan ilmu, bukan dengan banyaknya orang yang melakukan ini. Nah, dari sini <clears throat> kita seharusnya menjadikan pandangan dalam hal ini sebagai patokan kita dalam berbuat, dalam menilai, dalam bersikap. Patokan kita dalam bersikap. Contoh sederhana saja, dalam masalah pengajian, ketika orang-orang awam juga ada yang sedang ngetren pengajian, mereka menyukai pengajian-pengajian yang banyak hiburannya, ada lucu-lucunya, ada hal-hal yang <clears throat> dikesampingkan dari permasalahan syariat itu yang mereka gemari. Ahlu sunnah harusnya tidak seperti itu. Ahlu sunnah mereka ngaji itu karena ingin paham agama, ingin mengerti dalil. Dikatakan ahlu sunnah karena dalam pengajian tersebut ada nukilan sunnah, ada penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu yang pernah, seperti pernah saya kaji tentang masalah lihatlah dari siapa kau mengambil ilmu agama sehingga setiap kali dia mengikuti pengajian imannya bertambah, pemahamannya semakin kuat, sebab-sebab istiqomahnya semakin kokoh. Kan begitu. Buktinya, ilmu yang dia dapatkan bermanfaat sewaktu dia menghadapi fitnah. Kuat. Karena Allah menjaga dia. Karena sewaktu dia belum dapatkan fitnah, dia menjaga Allah. Eh, Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang supaya Allah mengenalimu menjagamu ketika kamu dalam keadaan dalam keadaan susah. Inilah sebabnya para ulama menasihatkan kepada kita ketika terjadi fitnah tingkatkan ketakwaan. Harusnya makin banyak belajar, makin banyak bertanya, makin banyak murojaah kepada pelajaran kita yang dulu. Nasihat yang selalu kita dengarkan tentang masalah takwa dari Imam Talak Ibnu Habib. Seorang ulama dari kalangan tabi'in. Idza waqa'atil fitnatu fa'adfi'uha bittaqwa. Kalau terjadi fitnah, padamkanlah dengan takwa. Qila wa takwa dikatakan kepadanya apa itu takwa? Antak bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju sawaballah wa maksiat maksiatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah karena kamu ingin dapatkan pahalanya. Dan kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah di atas petunjuk cahaya dari Allah karena kamu takut akan azab Allah. Anda ketika berbuat itu dinilai. Dan kaidah yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, setiap ada fitnah, upaya untuk menjauhkan diri darinya semakin jauh semakin selamat. Semakin dekat semakin binasa. Hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan demikian antum ketahui semua. Fitnah itu orang yang <clears throat> duduk tidak ikut, maka dia lebih selamat. Yang berdiri lebih dekat dengan celaka. Yang mendatanginya lebih dekat lagi dengan kecelakaan. Apalagi yang ikut melakukannya. Binasa sudah. Mana di antara kita yang menerapkan tentang kaidah ini? Semua ketika ada fitnah berbicara, berkomentar. Seolah-olah ucapannya tidak dicatat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua lantas menjadi Orang yang ahli dalam berfatwa tidak mau bertanya kepada para ulama, padahal para ulama masih hidup. Tidak mau merujuk kepada para ulama besar, padahal mereka masih ada. Sehingga yang terjadi adalah kekacauan dan fitnah. Ingat, kita semua sejak dulu telah terbiasa menyampaikan pembahasan yang selalu sudah diulang-ulang. Memperjuangkan Islam kalau kita ditanya ke antum ditanya semua, kira-kira petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang menjelaskan tentang cara memperjuangkan Islam ada apa tidak? Ada. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang sangat penting dalam Islam. Semakin penting satu permasalahan dalam Islam, maka penjelasannya semakin jelas, semakin lengkap, semakin sempurna dalam Islam masak perkara-perkara yang berhubungan dengan buang air besar saja dijelaskan dalam Islam ya seperti pernyataannya sahabat yang mulia Salman radhiyallahu taala anhu waktu ditanya makum allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al khira'ah apakah betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kalian telah menjelaskan segala sesuatu sampai masalah buang air besar Beliau menjawab ajal. Buang air besar masalah yang semua orang bisa lakukan. Fitrah akan membersihkan diri dari kotoran. Tapi Islam mengajarkan adab-adabnya agar kita dalam masalah ini pun dapat pahala. Menjadi sebab keridhaan Allah kepada kita. Kalau masalah ini sudah dijelaskan, Bagaimana lagi masalah-masalah besar yang lainnya dalam Islam, masalah dakwah, memperjuangkan Islam, membela kaum muslimin, masalah menasehati, termasuk menasihati pemerintah, bahkan ad-dinu an-nasiha kata Rasulullah SAW, agama ini adalah nasihat. Kenapa kita lupakan ini semua? Memperjuangkan Islam yang benar kita ketahui bersama adalah sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa majelis saya sudah sering menjelaskan tentang atau ifatul mansurah sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzi <clears throat> ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Di ayat yang lain, wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah pasti akan menolong orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Di dalam kitab tafsir Adwaul Bayan, oleh Imam Muhammad Al-Amin Asyingkiti dijelaskan tentang makna ayat ini. Beliau berkata, ya ringkasannya, wa ma'lumun anna nasrallahi ma huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Sudah diketahui bahwa yang namanya menolong Allah tidak lain dengan dilakukan dengan cara mengikuti syariatnya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wajuila dzullu wassagaru liman khalafa amri." Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku, perintah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Patokannya sederhana, antum mendengar orang berkoar-koar, kita ingin memperjuangkan Islam. Gampang, lihat orangnya. Selama ini dia ahli sunnah apa tidak? Orang yang memperjuangkan sunnah atau tidak? Kalau tidak langsung coret namanya, tidak mungkin akan ditolong oleh Allah Subhanahu taala. Selesai masalah. Memperjuangkan Islam itu tidak ada cara yang baru. Seperti yang saya pernah singgung dalam beberapa kajian tentang masalah golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Ada sebagian orang eh, tolong Pak Amir bisa nyalakan kita. Atau apa saja yang nyala? Ada sebagian orang ya ketika mengikuti kajian, belajar, menyampaikan Islam sesuai dengan sunnah, dia merasa jenuh. Masa kita cuma duduk saja belajar? Masa kita hanya menghafal hadis saja, menyebarkan hadis saja? Kapan kita akan berbuat? Kita akan kapan kita punya aksi nyata? Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin ajak Anda semua merenungkan tentang apa yang dilakukan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Kegiatan terbesar yang paling mereka utamakan dari waktu ke waktu. Mulai dari para ulama sahabat-sahabat yang mulia, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai zamannya Imam Madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, setelahnya Imam Muslim, sebelumnya Imam Ahmad bin Hambal, seterusnya sampai Imam Tirmidzi, sampai zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad Abdul Wahab, Syekh bin Bas, kemudian Syekh Albani, Syekh Ibnu Taimin rahimahumullah taala. Apa yang mereka lakukan? Mereka belajar mereka menuntut ilmu, mereka menyebarkannya kepada umat. Kenapa mereka lakukan ini? Kenapa mereka tidak menjadi penggerak masa untuk merebut kekuasaan misalnya? Kenapa mereka bahkan mengingkari orang-orang yang berontak kepada pemerintah? Kenapa? Karena tidak ada jalan yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah selain mempelajari agama dan menyebarkannya agar manusia semua mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan kunci sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat bagaimana para ulama ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan hadis Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam tentang at-taifatul mansurah yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim asalnya. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah akan selalu ada sekelompok orang dari umatku ini yang mereka itu memperjuangkan, membela kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi, menyimpang dari jalan mereka sampai datangnya pertolongan Allah. Dalam riwayat lain disebutkan mansurin mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah. Dari inilah para ulama mengambil istilah lain dari ahlu sunnah wal jamaah atau <clears throat> al firqatun najiyah golongan yang selamat atau ifatul mansurah golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Bagaimana para ulama ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan hadis ini? Semua mereka, Imam Ibnul Mubarak, Imam Ali Ibnul Madini, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua mereka mengatakan hum indi ashabul hadis. Mereka yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, yang selalu ada setiap generasi. Kelompok ini adalah tidak lain adalah ahlul hadis, orang-orang yang selalu menetapi majlis mempelajari hadis Rasulullah SAW, memahami, mengamalkan dan menyebarkannya di umat Islam. Jadi mereka tidak banyak berkoar-koar, tapi yang mereka lakukan justru menjadi sebab utama turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajarkan tauhid. Kenapa kita harus selalu mengajarkan tauhid? Kenapa ini yang kita utamakan? Karena Allah yang memberitakan dalam Al-Quran, orang-orang yang akan diberikan pertolongan menjadi penguasa di muka bumi adalah orang-orang yang selalu menegakkan tauhid. وعدallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mengamalkan amalan soleh. Janjinya saja tertuju kepada orang yang memenuhi syarat. Beriman dengan benar beramal soleh. Apa janjinya Allah akan jadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka menjadi penguasa. Allah akan kuatkan agama mereka yang telah Allah ridhoi. Dan Allah akan gantikan ketakutan mereka dengan keamanan Bagaimana keadaan mereka? Ya'budunani la yusyrikuna Nabi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah kepadaku dan tidak pernah menyekutukanku, kata Allah. Tidak mungkin dapat pertolongan orang yang tidak membela tauhid. Sampai termasuk ini permasalahan yang kita pertanyakan. Kenapa ada segelintir orang yang menyerukan, mengeluh-elukan permasalahan seorang kafir yang melecehkan Al-Quran. Orang kafir tidak punya aslan penghormatan terhadap Islam. Mereka akan <clears throat> mengatakan apa saja, oh mereka tidak punya iman. <clears throat> Pelecehan terhadap Al-Quran. Taib. Sekarang, lebih besar mana orang yang melecehkan Al-Quran tentang satu masalah dengan seorang muslim mengaku sebagai seorang muslim bahkan dia adalah tokoh agama tapi kemudian dia berbuat perbuatan syirik terang-terangan mendukung perbuatan syirik kemudian bahkan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan syirik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala pelecehan terbesar dalam urusan agama apa apakah yang berhubungan dengan hukum atau berhubungan dengan hak Allah yaitu tauhid mana yang lebih besar pelecehannya tauhid. Taib. Pelecehan, pelanggaran tauhid di negeri kita banyak atau tidak? Banyak? Terang-terangan atau tersembunyi? Taib. Ada nggak yang menyerukan mengadakan demo untuk menutup tempat-tempat tersebut? Tidak ada. Mungkin ada satu dua orang, tapi tidak sampai sebesar apa yang di yang terjadi akhir-akhir ini. Mana bukti? Ini membela Islam. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hakullahi alal ibad. Ayya'buduhu wa la yushriku bi syai'at. Hak Allah kepada hamba-hambanya agar mereka menyembah kepada dan tidak menyekutukannya. Mereka-mereka yang menyerukan ini justru mendiamkan hal tersebut. Ini keanehan. Apa yang dibela dalam masalah ini? Sudah cara membelanya salah. Apa yang didengungkan juga ah, salah, cara menasihatinya juga salah. Anehnya ada yang mendukung di antara orang-orang yang sudah mengenal sunnah. La haula wala quwata illa billah. Ini satu keanehan yang terjadi di zaman sekarang. Makanya ketika muhawara ini saya berikan judul membela Islam atau menodainya, memang saya bermaksud untuk menjelaskan masalah ini. Ini bukan cuma kesalahan biasa, ini menodai Islam, menjadi sebab tidak turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Antum jangan menyangka ini termasuk kekeliruan, ya. Orang yang sudah belajar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah kok tidak paham. Ada sebagian orang yang menyangka yang namanya melecehkan Islam itu ya menghinakan Islam, menginjak-injak Al-Qur'an, mengatakan Islam itu begini dan begitu, memang ini termasuk pelecehan terhadap Islam. Apapun orang yang melecehkan Islam, memperolok-olok Al-Quran, memperolok-olok Sunnah, hukumnya adalah kufur. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru pada kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah terhadap Allah ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian berani memperolok-olok melecehkan Jangan kalian beralasan kalian sungguh telah kufur setelah beriman. Ini hukumnya. Tapi tingkatan-tingkatan dalam melecehkan agama kan ada. Ada yang paling besar, <clears throat> ya, ada yang langsung menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti menunjukkan pengingkaran kita terhadapnya juga harusnya lebih besar. Nah, sekarang bentuk melecehkan agama bukan cuma terbatas pada hal-hal ini saja. Orang yang menghancurkan Islam, kalau kita lihat, seperti di zamannya Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam, orang-orang munafik, orang-orang munafik, apakah mereka mengaku terang-terangan membenci Allah dan Rasulnya? Mengaku nggak? Tidak. Apa yang mereka katakan? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Pandangan orang merusak di muka bumi itu yang menghancurkan. Ya, <clears throat> apa-apa yang ada di muka bumi. Dikatakan kepada mereka, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Apa kata mereka? Kami ini adalah orang-orang yang ingin mengadakan perbaikan. Masya Allah pengakuannya ingin mengadakan perbaikan. Orang-orang munafik itu membuat masjid loh. Antum tahu masjid Tiror namanya. Membangun masjid bayangkan. Penampilannya seperti itu. Tapi apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Ala innahum humul mufsiduna walakin walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi tapi mereka tidak menyadarinya. Kerusakan itu, kerusakan terbesar adalah ketika perbuatan maksiat, apalagi syirik, apalagi bid'ah, apalagi kekufuran dilakukan di muka bumi. Coba kita kembali makna firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpamu, maka itu akibat dari perbuatan dosa tangan-tanganmu sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan dosa yang dilakukan tangan-tangan manusia supaya Allah menjadikan mereka merasakan akibat dari perbuatannya supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Makanya imam dari kalangan tabi'in Abu Aliyah <clears throat> Ar-Riyahi rahimahullah taala mengatakan Man asallaha fil ardi faqad afsada fiha li'anna salah samawati wal ardi bit ta'ah. Barang siapa yang berbuat ke, maksiat di muka bumi berarti dia telah mengusahakan kerusakan di muka bumi. Karena kebaikan bumi dan langit-langit adalah didapatkan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perusak-perusak agama siapa? Gampang. Semua pelaku yang tidak mengikuti ketaatan kepada Allah. Saya tanya sama antum. Orang yang melakukan dakwah dengan cara-cara yang bid'ah. Melakukan nasihat dengan cara-cara yang menyimpang dari sunnah. Beramar ma'ruf yang tidak sesuai dengan petunjuk dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pelaku ketaatan atau pelaku maksiat? Berarti mereka merusak di muka bumi apa tidak? Pasti merusak. Apapun alasannya. Kalau coba sekedar beralasan, orang munafik pun bisa beralasan. Makanya ada sebuah kaidah penting yang diungkapkan oleh salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala ketika dia menyebutkan sebuah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Untuk kita menilai siapa orang yang masuk dalam kategori merusak di muka bumi, merusak agama, merusak menambah parah kondisi umat Islam. Beliau berkata, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Ini disebutkan dalam berapa ayat Al-Quran. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Apa maksudnya kerusakan? Apa maksudnya perbaikan? Ternyata penafsiran dari para ulama kita Perbaikan yang dimaksud adalah ketika diutusnya Rasulullah SAW. Selesai semua perbaikan dalam urusan agama. Berarti ketika orang mengikuti sunnah dialah yang mengusahakan perbaikan. Sebaliknya kerusakan adalah ketika orang menyimpang dari sunnah. Ini semua kita harus tahu. Setiap penyimpangan dari sunnah itu berarti berbuat kerusakan. Makanya para ulama menasehatkan kita untuk selalu kembali kepada sunnah, hati-hati dalam mengambil ilmu agama, agar kita tidak ikut termasuk ke dalam orang-orang yang menambah kerusakan di muka bumi. Jadi ayat tadi ditafsirkan oleh Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash. Ini dinukil dalam beberapa kitab tafsir seperti Ad-Durul Mantur oleh Asuyuti, kemudian tafsir-tafsir yang lainnya. Beliau berkata, Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah taala, إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat bumi manusia di dunia ini. Ketika manusia di bumi ini, masyarakat di bumi ini semuanya dalam keadaan rusak. Semua sisi kehidupan mereka rusak. Bukan cuma akidahnya, cara bermuamalah, Ah, akhlak mereka rusak, apalagi ibadah mereka, apalagi keyakinannya. Rusak semuanya. Maka Allah memperbaiki keadaan manusia dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang namanya perbaikan. Kata beliau, Faman da'a, maka setelah itu barang siapa yang mengajak manusia ila khilafi maja'abihi. dengan cara yang berbeda, yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard maka dia termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan merusak di muka bumi setiap dakwah yang menyimpang dari sunnah punya bagian dalam membuat kerusakan di muka bumi ini pernyataan dari Imam Ahlu Sunnah Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah taala jadi di sini Orang yang belajar pemahaman ahlu sunnah paham apa ukuran perbaikan dan apa ukuran kerusakan. Tidak hanya tertipu dengan slogan. Kalau cuma slogan, kita ketahui orang-orang khawarij. Apa slogan yang mereka bawa? Apa penampilan mereka? Orang-orang khawarij, antum ketahui. Ketika baca Al-Quran melebihi para sahabat, rajinnya. Se -se Sepintas Ketika mereka sholat, sholat malamnya, puasanya bagaimana? Ucapannya Al-Quran, seolah-olah. Di zamannya Ali bin Abi Thalib ketika mereka keluar secara resmi. Apa yang mereka katakan? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Ini maknanya Al-Quran. la hukum illa lillah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Subhanallah. Tapi apa yang mereka maukan dengan hukum? Yang mereka maukan adalah pemahaman mereka mengkafirkan, menganggap pemahaman mereka yang benar, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka di waktu inilah dalam hadis riwayat Imam Muslim kita tahu, kita pernah dengar keluar pernyataan yang sangat terkenal dari sahabat yang mulia. Didikannya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika mendengar ucapan ini beliau mengatakan, kalimatu hakin urida biha batil itu adalah ucapan yang benar yang dimaukan di balik itu kebatilan. Gampang orang itu mengucapkan kalimat-kalimat yang benar. Tapi tujuannya kebatilan. Mereka punya semangat, tidak didukung dengan ilmu. Akibatnya kerusakan yang terjadi. Makanya ilmu itu menjaga kita. Kalau kita paham kita masukkan dalam hati kita, kita amalkan. Imam Malik pernah menyatakan pernyataan tentang orang-orang Khawarij. Beliau berkata, "Inna aqwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dzalik." Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka itu ibtagawul ibadah, semangat beribadah. Ingin memperjuangkan Islam. Tapi mereka tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tidak mau merujuk kepada para ulama ahlu sunnah. Akhirnya semangat mereka justru yang menyesatkan mereka. Akhirnya mereka pun keluar memberontak memerangi umatnya Rasulullah SAW dengan pedang-pedang mereka. Kata beliau, Seandainya mereka mau menuntut ilmu, perhatian terhadap ilmu, maka niscaya ilmu itu akan mencegah mereka dari perbuatan ini. Inilah keadaan yang terjadi. Ilmu tidak menjaga karena mereka tidak belajar dan tidak bertanya. Nah, dari sini <clears throat> kita mengambil kaidah penting dari apa yang saya jelaskan tadi. Ada kalimat-kalimat Propaganda-propaganda kelihatannya benar tapi dimaukan di balik itu kebatilan. Ada orang-orang yang yang mengaku melakukan perbuatan memperbaiki memperjuangkan umat tapi ternyata perbuatannya justru menambah masalah dan merusak keadaan umat. Makanya antum lihat para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak menasihatkan cara-cara merubah kemungkaran seperti yang terjadi saat-saat ini. Demonstrasi tidak pernah dihalalkan dalam Islam. Sampai pun untuk alasan katanya membela kebenaran. Tidak pernah. Karena ini merupakan pembukaan untuk memberontak kepada pemerintah yang disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah ini diharamkan dan orang yang melakukannya berarti dia telah menyimpang dari manat ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang kita diperintahkan untuk kita lakukan? Menasihati mendatangi nasihat sembunyi-sembunyi dan bersabar menghadapinya. Antum kalau menasihati, tidak mesti nasihat antum harus diterima. Ada orang dia nasihati sekali dua kali. Oh saya sudah nasihati dia. Dia tidak mau terima. Ya sudah kita rubah sekarang. Ini tidak ada dalam manhaj sunnah seperti ini. Saya pernah contohkan waktu saya ceramah di Roja TV tentang eh, masalah ini. <clears throat> ya, kita contohkan para nabi dan para rasul alaihi wassalam sebaik-baik dalam berdakwah. mereka adalah panutan dalam dakwah. <coughs> Baik. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam mendakwai orang yang sekelas Fir'aun. Apa kejahatan yang diperbuat oleh Fir'aun? Korupsi? Apa? Mengaku sebagai Tuhan. Bukan menyekutukan Allah. Mengaku sebagai Tuhan masalah membunuh Bani Israel ini sudah jelas. Ini yang paling puncak mengaku sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua nabinya yang mulia untuk menasihatinya. Butuh dua nabi untuk menasihati dia. Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Firaun karena dia melampaui batas, sangat melampaui batas. Ucapkan padanya ucapan yang lemah lembut. Bisa jadi dia akan ingat dan takut kepada Allah. Ana tanya sama antum. Apakah Allah mengetahui Fir'aun tidak akan menerima nasihat mereka? Pasti kan? Allah Maha tahu yang akan datang. Kenapa Allah tetap katakan, sampaikan kepadanya kaulan layyina, Ucapan yang lemah lembut. Supaya dia mau ingat, sadar, dan bertobat dari kesalahannya. Padahal Allah mengetahui dia tidak akan terima. Ini Allah menjelaskan manhaj. Orang kalau dirasihati dengan lemah lembut, kemungkinan dia akan terima lebih besar daripada dengan cara-cara yang keras dan kasar. Setelah itu, kenyataannya, Fir'aun menerima apa tidak? Tidak. Terus dakwanya Nabi Musa berubah apa tidak? Tidak berubah, bahkan dikejar. Setelah itulah dia turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Firaun ditenggelamkan dan pasukannya. Ini dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mungkin kalau sekarang terjadi orang akan mengatakan, "Oh Nabi Musa penakut. Kenapa dia lari? Dia adalah seorang nabi ketika berdoa kepada Allah langsung diturun. Kenapa dia harus lari?" Ini cara memandang orang yang jahil Nabi Musa alaihissalam melakukan semua ini karena taat kepada perintah Allah, bukan dengan pertimbangan akal dan perasaannya semata-mata. Baik Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam secara umum Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah berapa tahun? Berapa? 11 atau 12? Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 11. Baik ketika berdakwah di Mekah. Siapa yang beliau hadapi? Tokoh-tokoh kafir Quraisy. Apakah beliau pernah menasihati? Pasti, berkali-kali, iya kan? Nasihatnya diterima apa tidak? Pernah antum dapatkan riwayat Rasulullah SAW melawan mereka sewaktu periode Mekah? Tidak pernah, bahkan beliau diusir. Antum tahu apa resikonya diusir? Meninggalkan Mekah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Diusir sama siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Bahkan antum tahu peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini perjanjian yang dikatakan dalam Al-Qur'an sebagai fathan mubina, kemenangan yang nyata. Dengan sebab inilah turun, turun surat Al-Fat, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami berikan kemenangan yang nyata kepada ya Rasulullah. Antum semua pernah dengar kisah perjanjian Hudaibiyah. Hadisnya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dan hadis Sahih yang lainnya. Apa yang terjadi ringkas saja. Kaum muslimin ingin berumroh. Mereka sudah hijrah ke Madinah, ingin umroh. Dihadang, iya kan? Dihadang. <clears throat> Sampai terjadilah bayatul ridwan, mereka akan membela Rasulullah SAW seandainya beliau diserang. Ternyata terjadi perjanjian. Apa isi perjanjiannya? Yang antum pernah dengar. Menguntungkan atau merugikan kaum muslimin? Secara zahir merugikan. Di antaranya apa? Kaum muslimin tidak boleh berumroh, pulang. Nanti umrohnya di tahun berikutnya. Padahal mereka itu sudah di Madinah. Bisa melawan kalau mau. Kemudian apa? Rasulullah SAW ingin menulis namanya. Iya kan? Sebagai Rasulullah SAW mereka larang. Alasannya kalau seandainya kami tahu engkau Rasul kami akan ikuti. Akhirnya pakai tulis namanya Muhammad bin Abdullah. Ini kalau kita katakan, kenapa Rasulullah SAW ridho dihinakan sebagai Rasul? Kemudian apa lagi? Di antara isi perjanjiannya kalau ada orang Mekah yang datang ke Madinah masuk Islam harus dikembalikan ke Mekah. Sementara kalau ada orang Islam yang masuk ke, yang ke Mekah murtad tidak boleh dikembalikan. Ini seimbang apa tidak? Tidak seimbang. Orang yang sekelas Umar Ibn Khattab saja mendengarkan perjanjian ini membaca protes langsung. Ya Rasulullah, ala manu'ti daniya fi dinina. Ya Rasulullah, kenapa kita merendahkan diri? Seolah-olah kita lemah dalam agama kita. Waktu itu Rasulullah SAW hanya mengatakan, Ya Umar, ana Rasulullah. Saya ini adalah utusan Allah. Allah tidak akan menyanyiakanku. Para sahabat tenang. Dan ayat ini, ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Fat dengan lafaz apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata kepadamu wahai Rasulullah. Ini bukan surat bukan bukan Fatu Makkah ini. Ini kejadian Sulhul Hudaybiyah. Coba antum perhatikan. Orang yang baca sepintas ayat ini kayaknya nggak nyambung dengan peristiwanya. Masa dibilang kemenangan yang nyata? Jelas-jelas ini menghinakan kaum muslimin. Kira-kira apa bentuk kemenangan yang nyata di sini? Tentu peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya. Tapi ternyata kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan karena kaum muslimin bisa menegakkan perintah Allah dan bersabar mengikutinya meskipun tidak sesuai dengan pertimbangan akal mereka. Itu kemenangan namanya. Orang saat ini menganggap kemenangan itu, wah kalau kita berhasil. Kalau kita berdakwah banyak yang menentang, sedikit yang ikut, wah berarti ini dakwahnya tidak berhasil. Orang sekarang menganggap sukses atau menang itu dari hasil yang ada. Antum pernah dengar hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang disebutkan dalam kitab Tauhid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika Nabi SAW diperlihatkan umat-umat yang terdahulu. Dalam mimpi beliau. Nabi SAW mengatakan, Wara'aitun nabiya wa ma'ahu rahtu. Wara'aitun nabiya wa ma'ahu rojulan. Wara'aitun nabiya wa ma'ahu rojulun. Wara'aitun nabiya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi, ini nabi bukan dai, bukan ustaz, ini nabi. Aku melihat seorang nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan dia pengikutnya yang jumlahnya kurang dari 10. Nabi. Aku melihat seorang nabi pengikutnya ada yang cuma dua orang, ada yang cuma satu orang. Bahkan aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kira-kira nabi ini kita katakan gagal dalam dakwanya atau sukses? Tidak ada yang ikut dia. Bahkan dimusuhi sama kaumnya. Dia berhasil apa tidak? Kalau untuk orang-orang yang jahil dikatakan dia gagal, masa tidak ada yang ikut? Apa yang dikerjakannya sampai tidak ada yang mau menerima dakwanya? Tapi orang-orang yang berilmu paham, Nabi ini menang dan sukses. Kenapa? Ukuran kemenangan dan sukses adalah ketika Anda bisa bersabar mengikuti perintah Allah. Sampai pun dalam kondisi-kondisi yang berat. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asiman aw kafura. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai wahai Rasulullah, maka bersabarlah kamu menjalankan hukum-hukum Allah. Ini kemenangan namanya. Sampai pun tidak ada yang mengikuti dakwanya. Coba lihat kemenangan yang nyata dalam Sulhul Hudaybiyah. <clears throat> Ini contoh. Berikutnya, contoh perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis yang sahih. Kita sebutkan yang terkenal terkenal saja supaya kita gampang ingat. Baik, di antaranya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha kisah orang Yahudi di Madinah. Di Madinah itu kaum muslimin kuat atau tidak kuat? Kuat. Orang Yahudi minoritas ada sebagian orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam. Apa ucapan mereka? Assalamu alaikum. apa artinya? Kece bukan kecelakaan, kebinasaan bahkan. Kebinasaan bagimu wahai Rasulullah. Ini melecehkan sunnah apa tidak? Melecehkan sunnah. Bahkan Rasulullah SAW penguasa yang sudah kuat saat itu, mereka justru sedikit jumlahnya. Apa sikapnya Rasulullah SAW? Keras kepada mereka atau bagaimana? Apa jawaban beliau? Waalaikum. Aisyah radhiyallahu taala anha saja yang mendengar sampai marah. Langsung menjawab dia, "Waalaikumussalam wa la'na" dan atas kalian kebinasaan dan laknat Allah. Aisyah radhiyallahu anha marah. Pelecehan terhadap sunnah Nabi SAW. Setelah ini malah Aisyah ditegur oleh Rasulullah SAW. Mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan wahai Aisyah. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Ini ucapan Nabi SAW. Ini kalau sekarang kita terapkan orang akan mengatakan ini terlalu lembek orang yang seperti ini. Terlalu lemah. Sunnah Nabi SAW dilecehkan bahkan didoakan laknat, didoakan kebinasaan. Masa kita bersikap lembut kepada mereka? Ini kondisi kaum muslimin kuat. Bisa untuk membalas tapi Rasulullah SAW tidak mengajarkan demikian. Ala kulli hal, ini contoh dari sunnah Rasulullah SAW dalam masalah nasihat, apalagi ketika menasehati penguasa. Ketika menasehati penguasa, antum jangan mengira ulama ahlu sunnah itu tidak punya pengikut di zamannya sehingga tidak memungkinkan untuk memberontak. Keliru. Antum kalau baca biografinya para ulama ahlu sunnah ketika mengadakan majelis ilmu, apalagi di zaman-zaman keemasan periwayatan hadis, itu sebagian majelis Imam Ahmad biasa disebutkan majelisnya yang menghadirinya adalah sekitar berapa? 5.000 <clears throat> orang. Majelis yang yang menghadiri beliau sekitar 5.000 orang. Ada sebagian majelis dari para ulama terdahulu, ada seorang khalifah yang lewat, dia menyuruh sekretarisnya untuk menghitung, tidak mampu dia menghitung jumlah. Tidak mampu. Para ulama itu dicintai di zamannya. Dicintai di zamannya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika ditangkap oleh penguasa, dipenjarakan dan disiksa, ada muridnya yang mengunjungi dia. Dia mengatakan kepada muridnya, "Kamu coba keluar, lihat di halaman istana." Pas dia keluar di halaman istana, dia dapati kaum muslimin memenuhi halaman istana. Semua bawa pulpen dan buku karena biasa, mereka biasa diajarkan ilmu. Mereka ditanya, apa yang kalian tunggu? Apa jawaban mereka? Nantaziru ma sayakulu Abu Abdullah fanaktubu. Kami menunggu apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad, kemudian kami menulisnya. Ini masa di halaman istana. Tinggal suruh memberontak. Langsung bisa digulingkan istana pada waktu itu juga. Tapi para ulama tidak melakukannya. Mereka disiksa tidak diterima nasihatnya. Antum tahu kisah fitnah Al-Quran. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah apa hukumnya? Kafir. Tanpa ada perselisihan. Sekarang Khalifah Ma'mun. Bukan cuma mengatakan. Dia mengatakan. Melazimkan orang untuk mengatakan. Menyiksa ulama yang tidak mau mengatakan. Kira-kira apa hukumnya yang seperti ini? Orang sekarang mungkin tidak ragu lagi mengatakan dia itu kufur seperti Fir'aun. Iya kan? Bukan cuma mengatakan, dia memaksa orang, menyiksa ulama. Bahkan mengharuskan ulama untuk mengatakan. Imam Ahmad disiksa sampai tiga pergantian tiga khalifah, bayangkan. Salah satu di antara, kita pernah baca dalam biografi beliau dalam syarah Alami Nubala, salah seorang Al-Gojo yang ditugaskan untuk menyiksa Imam Ahmad, ketika dia bertobat dia mengatakan, Wallahi sungguh saya memukul Imam Ahmad dengan cambuk yang kalau seandainya saya pukulkan untuk seekor sapi akan jebol perutnya. Siksaannya luar biasa. Tapi para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak menganggap ini Oh karena pertimbangan ini saya disiksa berarti sunnah yang dilecehkan Kemudian menggerakkan masa mereka tidak pernah lakukan Karena apa? Karena itu tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jadi masalah-masalah seperti ini sudah berlalu penjelasannya. Sebagian di antara kita sudah sering membacanya. Bukan perkara-perkara yang baru. Para ulama mengalaminya justru lebih parah daripada itu, lebih besar daripada itu. Tapi mereka tetap bersabar menasehati, tetap memerintahkan untuk taat kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah ibnu Taimiyah juga seperti itu Imam Ibnu Qayyim. Antum tahu hidup mereka di penjara, <clears throat> dan para ulama yang lainnya. Tapi tidak kita dapatkan mereka menggerakkan masa untuk memberontak atau melakukan demonstrasi ataupun yang dinamakan dengan apapun. Jadi, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Disinilah saya katakan seseorang itu bersikap dengan ilmu. Anda harus tahu, kita semua harus memikirkan Jangan-jangan saya mengucapkan sesuatu, mengirim sesuatu menjadi sebab kemurkaan Allah kemudian naudzubillah min dalik, hidayah Islam dicabut dalam diri saya atau hidayah sunnah. Berpikir. Jangan sembarang berbuat. Makanya kita diperintahkan bertanya kepada para ulama, apalagi dalam kondisi-kondisi fitnah. Supaya kita tidak ikut mendukung atau terjerumus dalam perbuatan fitnah tersebut. Makanya dari sini ya, sekali lagi kita katakan, memperjuangkan Islam adalah dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Itu yang akan menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Anda lakukan saat ini belajar menuntut ilmu Belajar Al-Quran, mempelajari baca, memperbaiki bacaan kita dengan tajwid yang benar. Kita baca kandungannya, kita amalkan, kita sebarkan. Inilah justru perbuatan nyata untuk memperjuangkan Islam. Karena kita semua pernah mendengarkan dan berkali-kali insya Allah diulangi di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kondisi manusia di akhir zaman yang telah berpaling dari agama, Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaikum dhullan. Ketika itu Allah menimpakan kehinaan kepadamu. Wala yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Dan Allah tidak akan menghilangkan kehinaan tersebut. Sampai kamu kembali kepada urusan agamamu. Kembali kepada urusan agamamu. Tayyib. Ada sebagian orang yang berkata, sekarang pemerintah telah berbuat ini dan itu, berbuat ini dan itu. Anda nasihati. Nasihat ini mengikuti perintah Allah. Mengikuti perintah Allah adalah sebab turunnya pertolongan dari Allah. Imam Ahmad, saya katakan tadi, tiga khalifah. Sampai nanti khalifah yang terakhir, yang baru membela sunnah. Bayangkan, berapa tahun beliau disiksa? Tidak langsung kelihatan hasilnya pada waktu itu. Mungkin nanti terlihat hasilnya. Yang jelas Anda sudah mempraktekkan sunnah, kalaupun belum terlihat hasilnya, maka Anda sudah menang. Sudah menempuh sebab-sebab keridoan Allah. Ini sudah merupakan kemenangan yang nyata. Cukup. Bukankah kita semua ingin selamat di akhirat nanti? Kita berbuat bukan untuk kepentingan agar kita dipuji atau diangkat, dijadikan orang yang punya kedudukan tinggi. Alhamdulillah, itu jauh dari keinginan kita. Semoga Allah menjaga niat-niat kita untuk tetap ikhlas. Ini yang kita harapkan. Jadi <clears throat> apa yang diajarkan dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang taat kepada pemerintah, menasihati mereka sembunyi-sembunyi. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah termasuk kemarin Syekh Ibrahim bin Amir ar-Ruhaili Allah ta'ala. Profesor Dr. Antum tahu di Madinah yang mengajar di Masjid Nabawi. Beliau dengan tegas menyebutkan tentang negara Indonesia. Tentu dengan segala kekurangan yang ada. Adalah negara Islam. Pemerintahnya Muslim. Subhanallah antum saksikan saat ini. Antum jalan di tengah jalan. Bawa istri yang pakai cadar. Antum jenggotan tidak musbil. Apakah ada yang mencela? Ada yang melarang? Ditangkap? Tidak ada. Pengajian kita laksanakan. Salat berjamaah. Salat Jumat. Bebas kita laksanakan di mana-mana. Orang mau pakai sorban, mau pakai apa saja, mau pakai siwak, tidak ada yang protes. Ya, dalam artian tidak ada yang mengganggunya. Kemudian masuknya waktu Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Pemerintah juga mengaturnya, pelaksanaan haji dan seterusnya. Subhanallah nikmat yang besar. Apakah Anda ingin mengganti nikmat ini dengan kekacauan seperti yang ada di negara-negara yang lain? Antum tahu negara-negara yang lain semua bermula kekacauan mereka adalah dengan demonstrasi masyarakatnya. Ketika <clears throat> pemerintah sudah diragukan, ini bukan masalah membela pemerintah, tapi akibat yang timbul setelah itu. Sebagian dari para ulama salah mengatakan jurul imam situna sanatan khairun min lailatin wahidatin bila imam. Kedoliman pemerintah selama 60 tahun itu lebih baik dari satu malam saja tanpa ada imam. Kenapa? Kalau tidak ada imam, setiap orang tidak akan merasakan aman setiap orang yang berlaku adalah hukum rimba, saling membunuh karena tidak ada yang ditakuti. Semua orang akan menggunakan bebas menggunakan senjata, bebas membunuh, tidak ada yang ditakuti. Ini negeri tanpa imam. Ya. Apa yang terjadi di negeri-negeri yang antum dengar di negeri-negeri Arab, Mesir dan seterusnya, termasuk Yaman, di Libya, beberapa jemaah haji dari negeri tersebut ketika mereka datang berkunjung ke Mekah dan Madinah, ya, mereka bersumpah di hadapan kami sebagian dari mereka. Wallahi, sungguh keadaan kami yang dulunya dengan pemerintah yang dikatakan dolim, segala keburukannya. Lebih baik dibandingkan dengan keadaan sekarang. Mereka sekarang mau keluar sedikit takut kena tembak. Takut ada yang menyerangnya. Takut karena tidak ada keibawaan di negeri tersebut. Biar menuntut ilmu tidak bisa, apalagi menuntut ilmu. Sebagian di negeri, negeri mereka, orang yang sholat berjamaah lima waktu dicatat namanya, didatangi rumahnya. Kenapa anda sholat lima waktu? Dicurigai. Antum sekarang di Indonesia, masya Allah, antum mau sholat <clears throat> sampai perbuatan sholat yang mengada-ngada pun tidak dilarang. Yang beda. Ya ini dalam artian kita bebas melaksanakan sunnah. Kita bisa mengadakan pengajian sunnah. Tablik akbar antum mengundang <clears throat> ada sedikit gangguan tapi alhamdulillah bisa kita kemaslahatan lebih besar. Tidak kita pertimbangkan masalah yang besar seperti ini. Wallahi orang-orang akan menyesali keadaan. Ketika negeri itu sudah kacau, ya orang yang punya harta sebanyak apapun bayangkan di luar terdengar suara bom, terdengar suara senjata, terdengar orang-orang yang ditembak, langsung bagaimana akan tenang dalam kondisi seperti itu? Ibadah pun tidak akan tenang kita. Ini nikmat yang harusnya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Makanya satu hal yang sangat aneh. Ketika sudah keanehan masalah demo belum selesai, sangat disayangkan ada sebagian dari ustadz kita yang mengesankan ini masalah khilaf, ini ini semua pernyataan yang tidak benar. Kami tanya langsung kepada Syekh Ibrahim ar Tidak semua perbuatan perorangan, apalagi fatwa, itu diambil. Kalau kita mau runut, ya, masalah memberontak kepada pemerintah. Sebagian dari para ulama salah melakukannya, tapi dikatakan oleh para ulama lain salah. Setelah itu nukil ijma, para ulama menukil ijma. Saya ulangi tadi, kalau kita lihat perorangan, <clears throat> bisa jadi sebagian dari para ulama salah ada yang melakukan, tapi para ulama lain menentang. Sehingga ketika dinukil ijma tidak boleh lagi melakukan hal tersebut. Sama dengan fatwa. Kalau ada fatwa, apalagi bukan dari ulama besar, jangan kita ikuti. Dan jangan kesankan di masyarakat bahwa ini adalah permasalahan hilaf berarti boleh melakukannya, boleh tidak. Nah bagaimana kedudukan mana kalau begitu? Apa gunanya kita belajar selama ini kalau begitu? Harusnya kita merujuk kepada para ulama besar. Syekh Abdul Abu Al-Abad adalah mufti di, di Madinah. Yang ketika ada seorang datang kepada Syekh bin Bas dari Madinah bertanya, Syekh mengatakan, kenapa kamu bertanya kepada saya sementara ada Syekh Abdul Al-Abad di Madinah? Ya ini rujuk kepada yang seperti seperti ini. Anda akan dapatkan jawaban yang benar-benar sesuai dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah. <clears throat> Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Sama seperti berita yang sering disebarkan belakangan ini. Masalah-masalah <clears throat> yang berhubungan dengan pemerintah yang katanya mendukung apa ini komunis ingin menjadikan orang orang Indonesia itu dikuasai siapa? Orang Cina. Padahal mata kita berbeda ya. Mereka matanya terlalu hemat, sementara kita ya agak boros begitu. <clears throat> Ini kata mereka seperti itu. Kemudian musuh-musuh Islam sudah ingin menyerang kita, kita harus waspada siap-siap sampai saya dengar sesuatu yang sangat lucu sekali beberapa bulan yang lalu. Akhwat pun disuruh latihan perang. Latihan bela diri. Ini bahaya suami-suaminya nanti. Sedikit-sedikit marah, langsung tendang panci. Allahul Musta'an. Ini keanehan. Baru mereka-mereka yang menyebarkan ini tidak berpikir. Bisa jadi dengan sebab dia menyebarkan berita yang menakut-nakutan, yang belum terbukti kebenarannya, bahkan bisa jadi banyak tambahannya. Mereka tidak berpikir. Bisa jadi dengan penyebaran berita ini menjadikan seorang berbuat syirik. Takut berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang itu punya iman yang kuat. Bagaimana kalau kemudian dia menjadi takut, <clears throat> menjadikan hidupnya gelisah, lupa untuk minta pertolongan kepada Allah, menjadikan dia akhirnya tidak tenang dengan keislamannya. Subhanallah. Jadi berita-berita seperti ini tidak boleh kita sebarkan karena ini mendatangkan fitnah, kalau Anda ingin menasehati, maka nasehati. Ingat, para ustadz, mereka berbuat untuk menasehati pemerintah. Saya mengetahui, saya menyaksikan sebagian di antaranya yang langsung menyerahkan nasihat yang tertulis kepada seorang penguasa. Saya melihat langsung. Cuman para ustadz tidak pernah menceritakan di depan umum karena nama, namanya nasihatnya secara apa? Terang-terangan atau tersembunyi? Tersembunyi. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Man aroda minkum an yang li sultanin fala yubdi tanah Hadis sahih. Barang siapa di antara kamu yang ingin menasihati penguasa, jangan lakukan terang-terangan. Hadis yang lebih terkenal lagi riwayat Abu Dawud. Ayu jihadin afdol ya Rasulullah jihad apakah yang paling utama? kalimat hakin inda sultanin jair. Kalimat yang benar di hadapan penguasa yang berbuat dolim. Di hadapannya, bukan di hadapan masyarakat umum. Apa hubungannya mereka dengan kesalahan tersebut? Ini jadinya gibah. Tidak sampai kepada yang dituju, justru sampai kepada orang lain. <clears throat> Ini yang dilakukan oleh para ustadz kita. Cuma mereka tidak perlu sampaikan terang-terangan di depan umum. Supaya nanti akhirnya bukan lagi rahasia namanya. <clears throat> Ini yang harusnya kita lakukan. Tayyib. <clears throat> Kemudian, orang yang menyebarkan berita-berita seperti ini juga lupa bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Orang yang menyampaikan atau menyebarkan berita untuk menakut-nakuti kaum muslimin itu adalah perbuatannya orang-orang munafik. Perbuatannya orang-orang munafik supaya kaum muslimin takut. Supaya musuh-musuh Islam menjadi besar. Oh, mereka bisa menyerang, mereka bisa melakukan ini, mereka bisa melakukan ini. Orang jadinya takut. Kalau ahlu tauhid, dia tidak perlu khawatir, dia akan minta perlindungan kepada Allah. Selesai masalah bagi dia. Tapi orang-orang yang lemah imannya, ini yang akan kemudian menjadi takut. Akhirnya dia akan tunduk kepada wali-wali syaitan. Ini akibat yang terjadi dari penyebaran berita tersebut. Padahal beritanya belum tentu benar, bisa jadi banyak ditambah-tambah. Kalaupun benar, bukan menyelesaikan masalah dengan menyebarkan berita seperti ini. Coba kita buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran tentang perbuatan orang-orang munafik ketika ingin menakut-nakuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. <clears throat> Mereka para sahabat adalah orang-orang yang ketika manusia menakut-nakuti mereka, ini orang-orang munafik bahwa orang-orang musuh-musuhmu, orang-orang kafir telah bersatu padu berkumpul untuk menyerangmu, untuk membunuhmu, maka takutlah kepada mereka. Apa jawaban mereka? Fazadahum imanan. Ucapan ini justru menambah imannya. Karena selama ini mereka belajar tauhid. Jangankan cuma sekelompok orang, seluruh dunia. Kalau Allah melindungi kita, siapa yang bisa mencelakakan kita? Ini menambah imannya dan mereka berkata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan dia adalah sebaik-baik penolong. Kalimat yang sama diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api. Seperti ucapannya Ibnu Abbas dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Asal. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibrahim mengucapkan kalimat yang sama. Api itu membakar sebab untuk menjadikan terbakar tubuh manusia. Tapi kalau kita berlindung kepada yang menciptakan sebab, tidak berlaku sebab tersebut. Kalau Allah menghendaki. Ucapan ini justru menambah iman mereka dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka dengan ini fangkolabu binikmatin minallahi Akhirnya mereka pulang membawa nikmat dari Allah. Lam yang tashum su tidak ditimpa keburukan. Orang-orang yang ingin menyerang mereka malah bercerai-berai. Wattaba'u ridwan Allah dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya para sahabat. Di ayat selanjutnya kemudian Allah berfirman, "Innama dzalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ahu, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." itu adalah tidak lain perbuatannya syaitan. Syaitan itu ingin membuat kalian takut kepada wali-walinya. Supaya kalian anggap dia besar. Sehingga kalian akan takut berlebihan. Sehingga lepas tauhid kalian. Allah akan berpaling dari kalian. Naudzubillah Itu perbuatan syaitan yang ingin menakut-nakuti kamu dengan wali-walinya. Maka janganlah takut kepada mereka. Tapi takutlah kepada aku. Jika kalian benar-benar beriman. Ada fitnah. Tidak usah dibahas. Kuatkan akidah. Tanamkan akidah yang benar. Buat kaum muslimin yakin pertolongan dari Allah ketika dekat dengan kita tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kita. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum wa iyahdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah telah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tapi kalau Allah telah berpaling darimu, siapa yang akan bisa menolongmu? Maka hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanamkan kepada diri kita harusnya. Di kondisi fitnah seperti ini harusnya lebih banyak ditanamkan dakwah tauhid, lebih semangat kita mengikuti pengajian. Bukan ikut bergelak bergelimang dalam fitnah, ikut berkomentar, ikut menyampaikan pernyataan-pernyataan yang semakin menjauhkan kita dari pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Antum tahu, pernyataan seperti ini kejadian-kejadian yang terjadi ketika ditanyakan kepada para masyayikh, kepada Syekh Abdul Musin Al-Abbad, dulunya para ulama menanyakan kepada Syekh bin Bas, kepada Hayy Kibarul Ulama, kepada Syekh Utsaimin, selalu jawabannya sama. Nasihati bersabar. Tetap menepati majelis ilmu, tetap belajar, tetap bertanya kepada para ulama. Nasihat mereka tidak pernah lepas dalam masalah ini, dalam semua keadaan. Bukan mereka penakut, Apalagi bukan seperti pernyataan sebagian orang. Beda Saudi dengan Indonesia. Kalau di Saudi kan memang dilarang kegiatan-kegiatan demonstrasi dan yang lainnya. Indonesia asalnya menghalalkan, membolehkan. Sejak kapan ucapan pemerintah itu menjadi ukuran halal dan haram? Pemerintah menghalalkan demokrasi, berarti demokrasi halal. Kalau misalnya ada sebagian dari aparat pemerintah semoga Allah berhidayah kepada mereka ke jalan kebenaran. Misalnya menghalalkan sebagian tempat pelacuran, berarti pelacuran di tempat ini juga halal? Sejak kapan yang seperti ini? Tidak boleh kita mengikuti ketaatan kepada pemerintah kalau itu bertentangan dengan <coughs> pemahaman ahlu sunnah wal jamaah diharamkan hukum asalnya dalam Islam. Ya, illa in umiro bi ma'siyatin falasam awala ta'ah kecuali kalau diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat tidak boleh dia dengar dan tidak boleh dia taat. Itu sabda Rasulullah SAW dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Ala kulli hal, ini semua adalah syubhat-syubhat yang tidak dibenarkan. Sama seperti yang dibahas oleh Syekh Ibrahim Ruhaili rahimahullah uh, taala, masalah orang yang menamakan demonstrasi damai. Tidak ada penamaan seperti ini. Kalimat tuhakin urida biha batil. Kalimat yang benar dibawakan dengannya kebatilan. Tidak ada. <clears throat> dinamakan dengan apapun, jangan terpengaruh dengan nama, tapi lihat hakikatnya. Lihat siapa yang memperjuangkannya. <clears throat> Makanya hal-hal yang seperti ini, hendaknya kita sikapi dengan ilmu yang benar. Tentu saja orang-orang yang berbuat salah kita nasihati dengan cara yang baik. Tapi masalah yang berhubungan dengan kepercayaan umat ini kepada pemerintah kita harus kembalikan nasihat tentu kita tegakkan dengan sebaik-baiknya. Ingat, kita berbuat ingin mendapatkan catatan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kegiatan ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan alangkah butuhnya kita di zaman zaman fitnah seperti ini agar mendapatkan pertolongan dari Allah, maka jangan lakukan sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah kita harus ingat <coughs> di dalam Islam ya seperti ayat-ayat yang saya jelaskan tadi setiap Allah menjelaskan tentang pertolongan kemenangan sebab kemuliaan umat selalu mesti Allah gandengkan dengan syarat mereka menegakkan agama jadi upaya mengembalikan umat untuk berpegang dengan agama ini satu-satunya yang akan menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai pun menghadapi musuh yang sebesar apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika dalam kondisi-kondisi kaum muslimin diancam dan seterusnya. Allah berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhita." Kalau kamu bersabar dan tetap bertakwa, tipu daya mereka, upaya mereka tidak akan bisa mencelakakanmu sedikit pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi perbuatan mereka. Kenapa Anda harus takut kalau dekat dengan yang menguasai alam semesta beserta isinya? Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah buah daripada tauhid. Inilah buah kita belajar akidah yang benar. Jadi hal-hal yang seperti ini seharusnya kita hadapi dengan ilmu. Ya, antum ketahui di Arab Saudi Sampai saat ini bisa saksikan orang yang umroh atau haji, ketika dia belanja ke pasar-pasar, yang banyak produk mana? Produk Cina. Tenaga-tenaga kerja di Arab Saudi, sekarang-sekarang baru mulai ada orang orang Arab Saudi. Dulu orang Saudi tidak ada. Yang kerja apalagi di tempat-tempat yang ya yang eh, pekerja-pekerja yang ya mungkin pekerja-pekerja yang bawahan itu orang-orang dari mana? Kalau di negeri-negeri Mekah dan Medina karena tidak boleh orang <clears throat> orang kafir, maka tentu banyak dari eh, negeri-negeri luar yang mereka muslim. Tapi kalau negeri eh, di kota-kota yang orang kafir boleh masuk, itu banyak orang-orang Filipina, orang-orang yang dari India yang masih menganut agama Buddha banyak. Apa yang terjadi? Justru mereka dapatkan hidayah ketika kerja di sana. Karena di sana diadakan yang namanya tau'iyah, jaliyat, yakni ada ceramah-ceramah, bimbingan-bimbingan untuk mereka. Banyak di antara mereka yang masuk Islam. Sehingga pulang ke negerinya menjadi seorang Islam yang menyebarkan pemahaman Islam yang benar. Luar biasa, dapat pahala kita bahkan. Jadi ini adalah pandangan seorang muslim ketika menghadapi masalah selama dia berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tipu daya siapapun tidak akan bisa mencelakakannya. Oleh karena itulah Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita harus semua ingat kita punya panutan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang. Apa yang kita alami saat ini tidak lebih buruk daripada apa yang mereka alami. Tapi mereka tetap teguh di atas manhaj yang benar, tetap mempelajari ilmu, memahami dan mengamalkannya, tetap menasihatkan kita untuk menasihati penguasa dengan cara yang yang baik, bersabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan mereka, jangan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah. Ini nasihat mereka. Ada sebuah asar yang juga ingin disampaikan dalam kesempatan kali ini, asar yang menggambarkan kepada kita bagaimana agungnya pemahaman manhaj yang benar yang dipraktekkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in sampai pun ketika mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asal ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Hilyatul Aulia dan juga Imam Ahmad sebelumnya di dalam kitab Az-Zuhud ya. Kisah yang diceritakan oleh salah seorang tabi'in senior yang bernama Jubair bin Nufair rahimahullah taala. Ketika kaum muslimin di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, saya tidak ingat apakah di zamannya Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan menyerang berjihad di jalan Allah ingin menaklukkan sebuah negeri di Eropa yang kekuasaannya besar. Waktu itu yang ikut dalam peperangan tersebut diantaranya sahabat yang mulia yang bernama Abu Darda Uwaimir radhiyallahu taala anhu. Singkat kisahnya, setelah kaum muslimin menyerang pasukan musuh ini dan berhasil dengan izin Allah dengan pertolongan Allah membuat mereka mundur bahkan lari bercerai-berai setelah kemenangan tersebut Jubair bin Nufair terpana menyaksikan perbuatan dari sebagian para sahabat di antaranya Abu Darda yang dia saksikan setelah menang malah dia terduduk sambil menangis tidak bergembira ria, tidak lompat-lompat, menang. Duduk menangis. Akhirnya Jubair bin Nufair datang kepada sahabat yang mulia ini dan bertanya, "Ya Aba Darda, ma yubkika fi yaumin a'azzallahu fihi al-islam wa ahla?" Wahai Abu Darda, apa sebabnya kamu sekarang menangis? Padahal saat ini, hari ini Allah memuliakan Islam dan kaum muslimin. Kita menang melawan kerajaan musuh yang besar. Pasukannya banyak yang lengkap. Kita menyerang mereka dan kita menang. Kamu kok justru menangis? Mendengarkan pertanyaan ini Abu Darda radhiyallahu taala anhu sahabat yang kita kenal bersama, muridnya Rasulullah SAW mengatakan wahai hakaya Jubair, celaka engkau wahai Jubair. Kalau kamu tidak tahu apa sebagai saya menangis, celaka kamu. Ma ahwanal khalqu 'ala Allah idza hum taraku amrahu. Apakah kamu tidak saksikan bagaimana rendah dan hinanya manusia di hadapan Allah kalau mereka sampai meninggalkan perintah Allah? Baina hiya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulk. Lihatlah umat yang saat ini kita taklukan. Mereka adalah umat yang perkasa. Tentaranya kuat, persenjataannya lengkap. Zahirah, mereka unggul dalam segalanya. Unggul dalam hartanya, persiapan perangnya unggul. Lahumul mulk, bahkan mereka punya kerajaan yang besar. Taroku amrallah, mereka meninggalkan perintah Allah, maka jadilah mereka seperti yang kamu saksikan. Para sahabat ini menangis karena mereka memikirkan keadaan muslimin di akhir zaman. Orang-orang yang hanya berbangga dengan jumlah yang besar, tapi dalam jumlah yang besar tidak ada nasihat untuk membenahi akidah, untuk membenahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membenarkan ibadah, tidak ada saling menasihati untuk meninggalkan syirik, bid'ah dan maksiat yang lainnya. Kalau seperti ini keadaannya, nanti akan menimpa mereka seperti keadaan yang yang menimpa negeri yang ditaklukkan tersebut. Inilah pelajaran yang kita ambil. Ingat ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah negeri-negeri yang saat ini sedang menangis pilu karena kacauan di negeri mereka. Dulunya mereka pun juga merasakan paling tidak ada sedikit keamanan. Tapi sekarang sudah berubah. Kita semua tidak ingin ditimpa keadaan yang seperti itu. Makanya dengan sebab doa kita, kesabaran kita dalam belajar sunnah, dalam memahami dan mengamalkannya, apalagi berusaha untuk menyebarkannya. Ini insya Allah menjadi paling tidak. Mudah-mudahan sebab untuk tetap terjaganya diri kita, <clears throat> keluarga kita, masyarakat kita, kaum muslimin dari sebab-sebab yang menjadikan ya rusaknya keamanan di negeri mereka, apalagi rusaknya pemahaman Islam benar yang ada di dalam hati mereka dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersabar, tetap ikuti jalan sunnah, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan istiqomah di atas Islam dan sunnah seperti doanya Imam Ahmad yang saya sebutkan tadi karena ingat berpegang teguh dengan sunnah inilah jalan keselamatan Al Imam Az-Zuhri dari kalangan tabi'in pernah mengatakan kanaman man min salafina para ulama salaf yang terdahulu ya ini para sahabat mereka yakulun senantiasa mengatakan al bisunna bisunnati najatun berpegang teguh dengan sunnah inilah keselamatan inilah yang akan menyelamatkan kita as-sunnatu kasafinatinu sunnah ini adalah seperti bahteranya Nabi Nuh kata Imam Malik Man rakibaha naja, barang siapa yang ikut menumpang di atasnya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, tapi barang siapa yang berpaling meninggalkannya, maka dia akan tenggelam dalam lautan fitnah. Udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ingat ahlu sunnah bukan berarti harus sedikit terus, tidak. Ukurannya adalah kebenaran. Apa saja yang disampaikan kepada antum yang antum diajak mengikutinya atau yang membutuhkan sikap, Kembali kepada apa yang sudah kita ikuti dalam kajian. Coba murajaah kembali apa yang sudah kita pelajari. Kalau kurang paham, bertanya kepada para ustaz. Antum punya ustaz sunnah yang mereka lebih paham. Antum tidak hanya bertanya kepada mereka dan belajar dari mereka dalam masalah-masalah akidah, masalah tauhid, tapi nanti dalam masalah sikap masing-masing menjadi ustaz sendiri-sendiri. Ini keanehan. Antum masalah agama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'alamun. Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna masyifaul as-sual." Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Maka inilah pengajian yang ingin saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan dan perbaikan bagi diri kita semua. Tentu tidak lupa kita nasihatkan Hendaknya kita senantiasa menasihati kaum muslimin orang-orang yang tidak paham dengan cara yang baik dan lemah lembut sehingga mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan terlepas dari penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan sehingga sebab-sebab kebaikan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dimudahkan bagi kaum muslimin <coughs> khususnya di Indonesia dan kaum muslimin pada umumnya. Barakallahu fikum kita akan teruskan ada waktu untuk kita saling bertanya jawab dari hal-hal yang butuh untuk ditanyakan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan. Kita cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sampai. Bolehkah mandi junub digabung dengan mandi sunnah Jumat? Pertama, masalah mandi Jumat. Kalau ada yang perlu dikasih ada. Oh iya. iya. Itu kita ketahui diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kemudian Tentu ada perbedaan antara mandi junub dengan mandi Jumat. Karena mandi junub itu ada ada hadas besar yang diangkat. Iya kan? Adapun mandi Jumat asalnya tidak ada. Makanya nanti <clears throat> perlu dibedakan kalau orang yang mandi Jumat <clears throat> dia tidak memulai atau mengakhiri dengan wudhu, misalnya ada orang kan boleh orang itu mandi besar, ya, yang jelas semua mandi itu mandi besar maksudnya, boleh langsung dia menyiram tanpa dia <clears throat> berwudhu sebelumnya. Tentu yang lebih utama dan sunnah Rasulullah SAW yang lebih sempurna adalah dengan berwudhu. Misalnya dia tidak berwudhu, <clears throat> orang mandi Jumat, maka di akhirnya dia harus berwudhu. Beda kalau orang mandi junub. Orang mandi junub karena dia ada hadas besar yang diangkat. Kalau dia niatkan dari dalam mandinya sekaligus mengangkat hadas kecil, maka sampai pun dia tidak berwudu di awalnya, tetap dia itu sudah berwudu dia. Itu penjelasan dari Syabdul Muslim Al-Abbad, ulama di Madinah. Baik, kita kembali kepada pertanyaan. <clears throat> Bagaimana hukumnya menggabungkan dua niat? Mandi junub sekaligus mandi Jumat. Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh al bani rahimahullah taala dalam kitab Tamamul Minna adalah <clears throat> karena dua jenis mandi ini tidak sama kedudukannya, maka niatnya sendiri-sendiri. Setelah Anda niatkan dulu mandi junub, setelah itu niatkan lagi mandi Jumat. <clears throat> Ini yang beliau kuatkan dan inilah tentu yang lebih <clears throat> lebih utama kita laksanakan dalam dalam hal ini. Setelah niatkan mandi junub selesai, kemudian niat lagi setelah itu siram lagi untuk mandi Jumatnya. Nah, barakallahu fikum. Saya ingin bertanya apa itu manhaj salaf? <clears throat> Manhaj artinya metode pemahaman dan pengamalan agama. Itu yang namanya manhaj. <clears throat> metode kita dalam memahami agama. <clears throat> Contoh tafsir. Pemahaman salaf ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka tidak memahami dengan akal pikiran semata-mata. Dia merujuk kepada ucapan para sahabat Tentu setelah merujuk kepada ayat yang lain, ayat Al-Quran, karena Al-Quran saling menafsirkan, merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW karena hadis adalah sebaik-baik yang menafsirkan Al-Quran, setelah itu kembali kepada ucapan para sahabat. Itulah manasalah. Kalau ada orang yang mengajarkan Al-Quran atas nama tafsir, tapi yang disampaikan dari pikirannya sendiri, tidak ada nukilan dari pernyataan ulama salaf. Berarti ini tidak sesuai dengan manhaj Itu contohnya. Demikian pula dalam masalah yang lainnya, masalah tauhid, masalah muamalah, mereka selalu kembali kepada nukilan dari ucapannya para sahabat atau para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Itulah namanya manhaj salaf. <clears throat> Ada masjid sunnah dikelola oleh pengurus pemahaman salaf tapi apa ini? Imamnya. Dari orang pergerakan yang ikut demonstrasi, demokrasi. <clears throat> ya, <clears throat> ala kulihal kalau ada seorang yang <clears throat> mengurus masjid, kemudian ada orang yang menyampaikan kajian di situ atau menasehati dari orang-orang yang pemahamannya salah, ini tidak pantas. Antum di situ punya kekuasaan, harusnya mengusahakan agar dia tidak menyampaikan atau lebih baik lagi antum nasihati dia agar kembali kepada sunnah supaya dia nanti <clears throat> tetap dalam keadaan seperti itu dan bisa menasihati yang sesuai dengan manhaj salaf. Tidak pantas untuk dibiarkan seperti ini karena kita punya kekuasaan. <clears throat> Beda kalau misalnya kita kekuasaan kita di situ lemah dan kita dalam rangka untuk paling tidak memasukkan kajian sunnah di tempat tersebut ya ini ada sebagian orang dia pengurus tapi kalah sama yang lain daripada dia tinggalkan sama sekali tidak ada kajian sunnah di situ maka dengan pertimbangan mungkin menurut dia maslahat dia menetap sehingga dia bisa masukkan ustadz-ustadz sunnah di masjid tersebut maka ini Tentu keadaannya beda. Tapi kalau dia punya kekuasaan besar, dia bisa melarang, harusnya dia melarang atau lebih bagus lagi menasehati orang tersebut agar kembali kepada sunnah. <clears throat> Ada ustadz yang setahu saya juga salah tapi berpendapat bolehnya demo karena menurutnya fatwa ulama tidak bisa diterapkan di negeri ini yang menganut sistem demokrasi. Ini yang aneh saya katakan tadi. Terus Apakah setiap negeri kita harus beda-bedakan penerapan tentang manhaj? Baik, oh ya, di negeri ini ya kita ketahui <clears throat> kebanyakan dari para ulama dan pemerintahnya bukan menganut sistem ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tidak merujuk pada pemahaman salaf. Berarti tidak boleh kita ngaji sunnah di Indonesia. Begitu pemahamannya? Hanya boleh di Saudi karena Saudi yang yang undang-undangnya undang-undang ahlus sunnah wal jamaah. Begitu pemahamannya? Ya tidak, di mana-mana Islam kita terapkan, kesalahan <clears throat> kita nasihati, kita luruskan, tidak dikatakan diterapkan di sini, tidak diterapkan di sini. Ini pemahaman yang aneh. Ini yang kemarin dibantah oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili pemahaman seperti ini. Nah, Adapun ustaz tersebut ya kita berusaha untuk menasihati, ingatkan sama dia untuk merujuk kepada para ulama dalam masalah-masalah besar seperti ini, bukan kepada pemikiran sendiri. Bagaimana sikap kita dengan syubhat bahwasanya ulama Saudi tidak mengetahui kondisi negeri kita, maka tidak seharusnya kita mengikuti para ulama Saudi. Adakah dalil yang bisa menjelaskan ke mereka? <clears throat> Jawabannya ada dua hal. Para ulama Saudi tidak memahami kondisi kita, mungkin. Meskipun ini ada tuduhan kepada para ulama seperti tuduhannya orang-orang ahlul bid'ah, ulama tidak paham fikul wakil kenyataan di masyarakat. Mereka tidak paham, jelaskan. Memangnya mereka orang bodoh. Terangkan pada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau para ulama tidak paham, murid-muridnya para ulama yang ada di Indonesia juga tidak paham. Kenapa mayoritas ustaz tidak mendukung demo? Waktu kejadian demo yang pertama saya langsung telepon kepada Ustaz Badrul Salam. Saya bertanya, apakah ada Ustaz Sunnah, Ustaz Salafi yang mendukung demo? Kata beliau, tidak ada. Tidak ada apalagi yang turun. Ini kata sobat Salaman yang antum ketahui semua. <clears throat> Kenapa lebih banyak? Apakah kami juga tidak tahu kenyataan di Indonesia? Atau Ustaz Badru Salam tidak mengetahui keadaan di Indonesia? Ini semua adalah fatwa yang atau pernyataan yang mengada-ngada. Ya. <clears throat> Sejak dulu kita bertanya kepada para ulama, kita disuruh kepada <clears throat> merujuk kepada ahlul ilmi. Kalau alasannya <clears throat> bahwasanya ahlul ilmi tidak paham keadaan berarti kita rujuk kepada siapa? Kan rujuk kepada orang-orang yang bodoh hanya karena dia mengatakan tahu kondisi Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya. Orang-orang yang yang mengaku mengetahui kondisi Indonesia, rujukannya kemana? Apa sumber berita yang mereka jadikan pengetahuan dalam hal ini? Kembali kepada berita, kepada koran, kepada televisi. Memangnya berita-berita ini semua dibawakan oleh rawi-rawi yang terpercaya? Aneh. Kalau Anda mungkin orang yang terlibat langsung ikut, tahu persis keadaannya, mungkin kita katakan Anda, anda yang ahli dalam masalah ini. Tapi semua kita sama. Hanya dari media-media yang sampai kepada kita, kita liput berita tersebut. <clears throat> Atau dari berita-berita orang yang belum tentu kita bisa percaya sepenuhnya dari apa yang disampaikannya. Maka ini satu adalah satu hal yang sangat aneh dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, <clears throat> Ini pertanyaan yang e, barusan saya jawab. Yang mengatakan ulama Saudi tidak mengetahui kondisi negara negeri kita. <coughs> Karena saya anggap pertanyaan bagus, saya ingin kasih hadiah ini dari panitia. Siapa yang bertanya? Oh antum, insyaallah. Barakallahu fikum. Jika kita taat kepada pemimpin meskipun bolim, apakah pemimpin tersebut akan dihukum Allah di akhirat dan apakah kesulitan hidup rakyat selama hidup di dunia karena disebabkan oleh pemimpinnya yang dalam terus akan digantikan di surga? Tentu. Dia akan dihukumi dari apa perbuatannya. Ada hari Rasulullah SAW mengatakan demikian. <clears throat> Lakum alaikum alakum ah, ma humiltu malahum mahumilu. Mereka akan menanggung perbuatannya, kalian juga akan menanggung perbuatannya. Jadi kita taat itu dalam rangka memperhatikan kemaslahatan dan dalam rangka menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Masalah tanggung jawab, tentu mereka akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya karena masing-masing manusia akan dimintai pertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jika ada yang berkata kepada kita, bukankah di zaman Rasulullah SAW ada yang sahabat yang ditugaskan untuk mencari informasi dari orang-orang kafir yang ingin menyerang kaum muslimin dan dari makar-makar yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir. Apakah kita di Indonesia sudah ada? Ini pemerintah. Rasulullah SAW adalah pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kita jelas punya yang seperti ini. Anda kenapa memposisikan diri Anda sendiri sebagai orang yang ditugaskan? Siapa yang tugaskan Anda? Kemudian Anda melakukan tugas hanya baca di koran saja. Ini keanehan. Anda kalau ditugaskan dan petugas dalam masalah ini banyak pemerintah kita punya <clears throat> orang-orang yang intelijen dalam masalah ini, mereka menunaikan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, maka mereka tidak ya tidak menyimpang dari apa yang dikatakan ini. Apakah di zaman Rasulullah SAW tidak ada latihan jihad sebagai persiapan serangan orang-orang kafir? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui dianjurkan <clears throat> hal-hal yang bersifat ya seperti olahraga-olahraga yang berhubungan dengan persiapan jihad di jalan Allah. Itu boleh kita lakukan. saat ini tidak ada yang melarang. Orang latihan berkuda, memanah, kemudian <clears throat> berenang dan yang lainnya. Bahkan ini disebutkan termasuk permainan yang dianjurkan, ya, tidak sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahwin yalhubi ibnu Adam batilun semua permainan yang dilakukan oleh manusia adalah sia-sia kecuali ketika seorang laki-laki bercanda dengan istrinya, bercumbu dengan istrinya, ketika dia bermain-main melatih kuda, memanah, wasibaha, berenang. Itu ada hadisnya, hadis yang hasan atau sahih disahihkan oleh Syekh Bani rahimahullah taala. <clears throat> Ini diperbolehkan. Dan pemerintah pun tidak melarang. Cuma yang jadi masalah orang-orang yang melakukan latihan ini karena sudah di tanamkan kepada mereka kita ini berjihad akhirnya cari lawan sudah gatal tangan dan kakinya lawan kok tidak ada ada sudah serang sebarang saja supaya bisa mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan nah ini yang aneh <clears throat> ketika anda latihan ditanamkan terus ayo kita pukul ini mereka ini kita pukul ah, pemerintah kita pukul tentara kita pukul polisi akhirnya karena tidak ada lawan polisi yang diserang padahal polisinya muslim subhanallah ini keanehan Hal-hal yang seperti ini kalau tidak diterangkan dengan cara yang benar itu akan mendatangkan mendatangkan fitnah. Ini karena ada dua pertanyaan, saya beri kesempatan yang lain, maka saya cuma jawab, jawab dua pertanyaan saja. Antum yang bertanya ini siapa? Saya mau kasih hadiah juga. Oh, Saya dilisan kepada Ali tentang ungkapan lihatlah kemana anak-anak panah musuh Allah jatuh ini saya engkau akan menemukan di sana al-haq. Apakah riwayat saya saya nggak tahu saya nggak pernah dengar riwayat ini. Bagaimana penjelasannya karena asar di atas sering dijadikan dalil kebenaran kelompok tertentu atau pasal tertentu misal ISIS. Terlalu bodoh kalau kita menilai sesuatu itu hanya dengan riwayat sampai pun kalau sahih belum tentu. Pengamalan mereka bagaimana? <clears throat> mereka membunuh kaum muslimin sudah cukup menjadi bukti bahwa itu adalah penyimpangan. Jadi tidak perlu berpegang teguh dengan hal-hal yang seperti ini karena ini seperti sarang laba-laba, sangat lemah. Bukti dari perbuatan. Kalau pengakuan khawarij lebih pantas untuk kita anggap benar. Mereka puasanya bagus, sholat malamnya bagus, ya kelihatannya. Bacaan Al-Qur'annya melebihi para sahabat, apalagi yang kurang. Ucapannya pun ucapannya kalimat yang hak. Bersamaan dengan itu mereka diperangi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum Nah, Bagaimana cara yang terbaik bagi kita untuk membela siapa ini? Saudara kita, Bapak Patrialis Akbar, Hafizahullah Ta'ala. Doakan. Doakan kebaikan untuknya. Ini ujian. Ujian itu adalah menambah kemuliaan seorang muslim. Sampaikan nasihat kepada keluarganya untuk bersabar, mengharapkan pahala dari Allah ya. Orang-orang yang lebih mulia dibandingkan kita juga diuji. Itu yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menambah masalah dalam hal dalam hal ini. Nah, <clears throat> pertanyaan ini juga dapat hadiah. Siapa? Penanya? Oh, ya, silakan. Ini supaya yang di depan semua kayaknya. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika melihat di depan mata Syiah atau kelompok yang kufur lainnya sedang beribadah padahal kita tahu makar mereka selalu ada di setiap majlis-majlis mereka. Antum lihat di depan mata atau di belakang mata, <clears throat> yang antum harusnya lakukan adalah nasihati dia. Memang mereka punya makar dan semua musuh-musuh Islam punya makar. Tapi siapa yang mengatakan orang yang beribadah ini tahu bahwa dia dalam kesesatan? Mungkin dia tidak tahu. <clears throat> Rasulullah SAW mendengar di depan matanya orang Yahudi yang mencelanya. Bahkan mendoakan kebinasaan. Beliau menyuruh Aisyah untuk bersikap lemah lembut. Dakwah dia, mungkin dia tidak paham. Mungkin dengan sebab Anda bersabar mendapat nasihat, dia, dia akan mendapatkan hidayah. Banyak orang-orang jahil tidak paham <clears throat> tentang keburukan mereka. Karena yang mereka tampakkan di media-media adalah mereka pembela Islam dan seterusnya. Makanya perlu dijelaskan dengan cara yang baik agar kaum muslimin menjauhi pemahaman tersebut. Beberapa saat yang lalu sebelum aksi demo, beberapa ustadz yang dikenal berpegang dengan sunnah dan memerangi bid'ah membolehkan untuk aksi demo dengan alasan syiar. Ini kata-kata beberapa ini perlu dibuktikan. Setahu saya paling cuma satu atau satu setengah. Ya. Allah mustahil. Saya belum mengetahui. Kalau ada tidak sehati Karena itu bukan perkataan yang sesuai dengan manhaj Nah, Ya, saya ringkas pertanyaannya. Kenapa Allah mengabulkan permintaan iblis untuk menangguhkan dan menggoda manusia? Kenapa Allah memenuhi permintaan iblis? Kenapa tidak langsung melenyapkan sehingga peran-peran iblis untuk menyesatkan manusia jalan Allah digagalkan? Masya Allah. Pertanyaan Allah, pertanyaan tentang Allah, perbuatannya itu tidak ditanyakan karena Allah maha sempurna. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyakan tentang perbuatannya, sedangkan manusia ditanyakan. Kalau seandainya ini digagalkan, tidak ada ujian bagi manusia, tidak ada godaan, tidak akan terlihat keutamaannya orang-orang yang menuntut ilmu, bersabar menentukan hawa nafsu, orang-orang yang berjuang untuk mentaati perintah Allah dibandingkan orang yang tidak. Kalau tidak ada godaan. Jadi ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita katakan, kenapa Allah tidak menjadikan orang yang beriman tidak usah sakit, sehat terus. Orang-orang kafir saja yang sakit. Kenapa? Orang-orang beriman tidak ada yang ketabrak di jalan, orang kafir saja yang ketabrak. Kenapa? Ini semua bertentangan dengan hikmah Allah. Di sinilah ada ujian, di sini kita bisa mengamalkan. Dengan adanya iblis, kita akan berlindung kepada Allah dari godaan iblis. Kita akan minta pertolongan kepada Allah agar tidak mengikuti langkah-langkahnya. Banyak hikmahnya. Makanya perbuatan Allah itu sempurna tidak ditanyakan adapun pertimbangan manusia <clears throat> terbatas sesuai dengan ilmunya yang terbatas makanya <clears throat> justru perbuatan manusia yang harusnya dipertanyakan nah <clears throat> Bagaimana hukumnya mengadakan mengikuti kegiatan mabit yang mulai dan gerakan salat subuh berjamaah dengan embel-embel semangat 212. Ini semua bid'ah kalau dijadikan alasannya adalah untuk mendukung hal tersebut. Perbuatan yang asalnya disyariatkan kalau sebabnya karena satu hal yang tidak disyariatkan jadinya bid'ah. Seperti orang yang beribadah dengan ibadah tertentu dalam rangka tahun baru Islam, bid'ah namanya. Mengususkan satu ibadah dalam rangka sebab tertentu ini bid'ah. Termasuk bid'ah idofiyah seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala. Ya, Ada yang minta nasihat, saya pernah ditanya oleh seorang sekretaris di sebuah departemen di fakultas mengenai kecurangan mahasiswa saat ujian, nyontek mungkin ya. Lalu saya ceritakan kepada beliau. Ketika ujian banyak yang kepergok berbuat curang dan akhirnya mereka tidak diluluskan. Saya disidak teman-teman saya karena dicurigai sebagai pelopor. Nah, akhirnya saya pelapor, akhirnya saya dibenci satu angkatan. Saya merasa tidak kadang tidak kuat menghadapi cemuan teman-teman selama menempuh pendidikan. Ya antum bersabar. Ketika antum <clears throat> melaporkan sesuatu yang memang salah <clears throat> dan tanpa mengada-ngada, kemudian <clears throat> ya yang menindaki mereka juga adalah pengawas sendiri. Itu bukan kesalahan antum. Jadi celah memang resikonya bersabar. Cuman ya dalam masalah seperti ini harusnya kita berusaha menasihati mereka-mereka yang berbuat salah semampu kita. Tapi yang jelas apa yang antum lakukan tidak salah karena itu memang bertentangan dan juga melatih orang untuk berbuat khianat. Apa yang anda lakukan adalah benar. Masalah resikonya kita bersabar karena menyampaikan kebenaran kadang-kadang resikonya seperti ini. Nah, ada dalam Islam ada imam besar karena ada salah satu kelompok yang menisbatkan pemimpinnya sebagai imam besar umat Islam di Indonesia. Emangnya besarnya seperti apa? Beratnya berapa timbangannya? Tingginya berapa? <clears throat> ini orang-orang yang seperti ini memecah belah. Di Indonesia kita punya imam yaitu penguasa kita, pemimpin kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashukka asakum wa yufarriqu jama'atakum faqtuluh kalau ada orang yang datang kepadamu ingin padahal kalian dipimpin oleh seorang penguasa dia ingin memecah belah persatuanmu dan ingin memisahkan jamaahmu maka bunuhlah dia Bagaimana hukumnya membaiat khalifah setelah ada khalifah? Faktulu akhirahuma. Bunuhlah khalifah yang kedua. Sekarang Indonesia punya pemimpin, itu yang kita bayar. Dengan segala ketentuan, termasuk menasehati, termasuk mengingkari keburukannya. Kalau ada lagi yang mengaku sebagai pemimpin, <clears throat> kemudian antum kenal apakah pemimpin ini termasuk pendukung sunnah, bahkan pembenci, dakwah, tauhid, Bagaimana kita jadikan sebagai pemimpin yang seperti ini? Justru ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Ala hal kita nasihati kaum muslimin untuk meninggalkan keburukan-keburukan seperti ini. Barakallahu fikum. pertanyaan ya masalah dilarang berontak kepada pemerintah pemimpin yang zalim. Semisal kedolimannya melampaui batas seperti kalau ikut kajian dibunuh ataupun menuntut ilmu ditembak, apakah tetap dilarang memberontak? <clears throat> tetap dilarang memberontak. Selama mereka mengatakan itu <clears throat> bukan dalam rangka kufur terang-terangan. Karena ukurannya kata Rasulullah SAW ketika menyebutkan pemimpin yang sangat buruk, illa antara kufron buahan, lakum indallahi fihi burhan. Kecuali kalau kamu lihat kufur terang-terangan <coughs> yang kalian punya bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mereka menginjak-injak Al-Qur'an, ini jangan dipelajari diinjak-injak kemudian <coughs> jelas-jelas kekufurannya. <coughs> ini baru diperbolehkan. Kalau Anda dilarang belajar di rumah, belajar di rumah kebaikan-kebaikan bagaimanapun buruknya hal tersebut tetap lebih baik daripada apa yang terjadi akibatnya kalau sampai terjadi pemberontakan. Antum masalahnya tidak menganggap, tidak mengetahui kejadian yang muncul setelah itu akibat dari hal ini. Para ulama dan bahkan dalil diturunkan untuk menjelaskan kepada kita bahwa kita harus mempertimbangkan akibat dari perbuatan kita. Akibat dari perbuatan kita. Alhamdulillah, itu kalau terjadi, alhamdulillah tidak sampai terjadi seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan yang buruk tersebut tidak menimpa kita, maka ini nikmat yang harusnya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan satu lagi. Saya mau bertanya apakah ada permasalahan besar mengenai ketika tahiyat dalam salat antara mengacungkan tujuh di awal dengan di pertengahan bacaan ketika tahiyat dalam salat. <clears throat> Iya. Jadi masalah kapan kita mengancungkan jari menunjuk gitu ya. <clears throat> Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tentu kita lihat yang lebih dekat kepada dalil. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayatnya Wa'il ibnu Hujur misalnya, <clears throat> dengan kata-kata <clears throat> yuharrikuha atau riwayat lain yushiru biha yad'u biha. Beliau mengisyaratkan atau menggerakkan jarinya berdoa dengannya. <clears throat> Dari inilah hadis-hadis e, pemahaman atau pendapat yang lebih dekat dengan hadis yang sahih adalah pemahaman yang mengatakan itu ditunjuk dari awal karena dari awal <clears throat> tahiyat itu berisi doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengatakan nanti menyebutkan lafaz Allah atau syahadat ini tidak ada dalilnya. <clears throat> ya, dalil yang pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah yang menunjuk dari awal karena itu yang lebih sesuai dengan zahir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat. Nah, barakallahu fikum. Kita <clears throat> uh, ambil satu pertanyaan lagi ya bagi yang bertanya langsung tolong ya contoh perbuatannya iya termasuk demonstrasi apalagi menyebutkan kesalahan pemerintah di depan mimbar terang-terangan mencaci maki pemerintah atau menyerukan revolusi tidak taat dan seterusnya ini contoh-contoh perbuatan khawarij zaman sekarang, meskipun tentu tidak semua orang yang melakukannya mungkin paham ya, kita nasihati tapi ini <clears throat> merupakan sunnah yang dilakukan oleh orang-orang khawarij karena membawa kepada akibat pemberontakan kepada pemerintah. Naudzubillah min dzalik. Para kawafikum, kita cukupkan kajian kita. terakhir? Para <clears throat> kawafikum ya. Kita akhiri Sallallahu wasallam wa barak Nabi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.